cerai nggak boleh ini ya. ucapin sembarangan apalagi bapak-bapak hati-hati pengucapan kalimat cerai dan kata ulama hikmah kenapa cerai di tangan laki-laki bukan tangan perempuan karena mereka pakai akal fikiran kalau mau menceraikan masih berpikir nih ini kedepannya bagaimana ini nanti bagaimana anak bagaimana panjang nih ceritanya kalau perempuan tidak pokoknya ceraikan saya saya tidak mau tahu besok apa terjadi ini urusan nanti padahal kalau sudah diceraikan pergi ke rumah orang tuanya nyesel juga nanti jadi masalah juga nanti banyak orang begitu Berapa banyak akhwat muslimat yang tanya kepada saya, Ustaz, saya nyesal Ustaz, saya sudah sering tekan suami saya minta cerai, sekarang akhirnya saya diceraikan, saya mau kembali sudah susah. Suami saya sudah sering ucapin sampai tiga kali. Ya hukum syari, kenapa ibu main-main? Gak boleh main-main, bapak-bapak juga gak boleh main-main nih. Darurat sekali baru diucapin kalimat itu. Betul-betul pot patokannya adalah pelanggaran agama. Kalau sudah pasangan kita bermaksiat kepada Allah, dan kita ajak taubat nggak mau nah ini di sini boleh kita gunakan kalimat mulia itu kalau tidak ada pelanggaran agama Bapak Ibu sekalian hanya urusan dunia kurangnya pendapatan masih butuh pengaturan waktu adaptasi tradisi keluarga nek anulah ya apa namanya mudahkanlah urusan dunia Bagaimana bapak-bapak tinggal 30 tahun di rumah tangga orang di, di rumah tangga orang tuanya dengan pola makan, cara berpakaian, cara ngomong, situasi keluarga ada. Ibu-ibu 20 tahun, 25 tahun tinggal di orang tuanya juga dengan pola makan, cara hidup. Berbeda ini. Tiba-tiba di satu dalam satu rumah tangga. Apa mau tiba-tiba langsung hari pertama sudah cocok? Ada adaptasi. Ada adaptasi. Maka kita harus tahu masalah ini. Nah, Hati-hati, jangan main-main. Sampai kata ulama bagi bapak-bapak, kalau ada, saya pernah belajar fikih di tingkat tiga kuliah di kuliah dakwah di Madinah. Dosen saya dulu kebetulan wakil, kalau tidak salah beliau wakil hakim di pengadilan e, agama di Madinah. Beliau bilang kalau ada seorang laki-laki istrinya lagi naik di atas tangga, bercanda dia bilang kalau kamu naik, lanjutin jalan kamu saya ceraikan. Kalau kamu turun saya ceraikan. Kalau si perempuan ini tidak mau diceraikan dia harus turun dari tengah-tengah. Kena jatuh tuh tolaknya, walaupun bercanda. Nggak boleh. Makanya ibu-ibu jangan sering, udah ceraikan saja saya, kita sudah nggak cocok. Akhirnya suaminya terpicu. Ngucapin kalimat itu, nggak boleh. Bapak-bapak juga jangan menekan istrinya dengan selalu, kalau kau tidak mau ikut, saya akan ceraikan. Kalau urusan agama boleh, ingat ya. Kalau sudah urusan agama hubungan sama Allah, cerai ini boleh dipakai. Tapi kalau urusan dunia, masalah makanan, baju, warna spray, gorden, tinggal di mana dunia, nggak ada yang dibawa ke kuburan. Mau diapain tuh rumah yang oh ini di Menteng hebat, oh ini cuma di Rawamangun, saudara. Kita kalau naik pesawat yang di Menteng pun jadi kecil tuh, nggak kelihatan lagi. Apa yang mau diperebutkan? Kadang-kadang juga ini hal-hal mendasar yang harus kita fahamin ya. Hati-hati, syaitan selalu mengintai. Maka syaitan kata ulama lebih senang suami istri bercerai daripada terjadi pembunuhan di luar rumah. Daripada orang riba. Padahal ini dosa-dosa berat semua nih. Tapi kalau cerai ini luar biasa. Luar biasa, si suami akan sakit kepalanya. Kalau cerai istrinya akan sakit kepalanya. Hidup mereka jadi tidak tenang. Anak-anak jadi korban. Nggak ada orang cerai itu tiba-tiba bahagia. Nggak ada. Omong kosong tuh kalau dia bilang saya bahagia, bohong, nggak bisa. Allah sudah satuin awalnya dalam kalimat akad. Kalau ada masalah-masalah yang dihadapin, selama bukan pelanggaran agama, toleransi maafin.